Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukru lillah wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وإنا يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وأعمل لا يرفع قلب لا يخشى وعين لا تتمأ ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحقد والبغضاء والكبر والرياء والعجب وجنبنا يا ربنا بين خطايا بيننا وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب فاغفر لنا يا ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واستر لنا يا ربنا عيوبنا إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut amma yang kami cintai para orang tua kami para hadirin dan hadirat pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah kita sudah masuki nanti malam memasuki 10 akhir bulan Ramadan nanti adalah malam ke-21 dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberi oleh Allah kemauan dan juga kekuatan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan khususnya 10 akhir Ramadan dengan ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Malam yang dikatakan lebih bagus daripada seribu bulan adalah juga malam yang kita bisa beribadah di dalamnya dan kita tergolong sebagai hamba-hamba yang beruntung. Hamba-hamba yang beruntung dengan pengampunan, beruntung dengan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dan mukaddimahnya masih di dalam seputar haid dan masih ingat bahwa rumus haid harus terus diingat. Tidak boleh dilupakan. Rumus haid. Adapun yang kita bahas akhir-akhir ini bukan rumus. Hanya pem, apa hanya sekedar hafalan saja yang ringan-ringan. Jadi yang paling penting adalah pertemuan pertama dan kedua dan ketiga tentang rumus-rumus memahami haid pertemuan pertama dan kedua ketiga dalam pembahasan haid ya. Karena pembahasan haid kita bahas di pertengahan Ramadan. Akan tapi yang akan kita bahas saat ini dan beberapa hari sebelumnya adalah seputar permasalahan dan nggak pakai rumus. Cuma cuman cukup menghafal saja. Permasalahan berikutnya adalah jika haid itu datang setelah masuk waktu sholat. Sementara seorang hamba tersebut, seorang wanita tersebut belum sholat. Bagaimana? Apakah dia harus mengkodok sholatnya? Koidah harus jelas bahwasanya seorang wanita haid tidak wajib mengkodok sholat. Akan tapi dalam keadaan tertentu dia harus mengkodok sholat karena haid. Bukan karena headnya akan tapi tapi tetap karena dia belum sempat sholat di saat belum datang head. Nah ini waktu pernah ya namanya kesalahpahaman orang awam ya atau penanya waktu itu di media salah satu media waktu mengomentari dia mendengar dari jauh rupanya. Ini bagaimana sih Ustadz ini wong head kok suruh mengkodok sholat. Sudah dijelaskan pakai bahwa hadis Nabi Rupanya setelah kita cek waktu itu kita baru berbicara tentang ini. Seorang wanita wajib mengkodok sholat karena head itu bukan karena headnya. Jadi misalnya begini, masuk waktu duhur. Eh? Masuk waktu duhur, kemudian tiba-tiba head datang. Dan antaranya masuknya waktu duhur dengan datangnya head itu jangka waktu, tempo yang cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Sebab pada dasarnya kita akan dihimbau untuk melakukan sholat di awal waktu. Misalnya tuhur jam 12. Tak tahunya jam 12 seperempat, eh darah haid datang. Darah haid dah datang. Maka ketahuilah. Apakah dia wajib mengkodok sholat duhur? Jawabnya, iya. Ia wajib mengkodok sholat duhur bukan karena headnya. Karena head tidak bisa, tidak wajib mengkodok sholat. Akan tapi dia wajib mengkodok sholat duhur. Nih, karena tadi sebetulnya dia hendaknya sudah langsung sholat. Cuman karena belum sholat, maka menjadi utanglah sholat baginya. Sholat memang waktunya muasa. Waktunya adalah waktu yang lebar. Tidak harus awal waktu, pertengahan waktu pun sah. Akhir waktu juga boleh, juga sah. Masalah keutamaan. Yang penting tidak keluar dari waktu. Jadi mengkodoknya sholat itu karena waktu suci sebelum datangnya had itu dia belum sholat. Padahal sudah masuk waktu duhur, waktu sholat tadi ya. Jadi kalau had datang di waktu sholat, maka dia wajib mengkodok sholat tersebut kalau memang antara masuknya waktu sholat dengan datangnya had adalah tempo yang cukup untuk melakukan sholat. Jadi dia disuruh mengkodok sholat bukan karena hadnya tapi karena waktu masih suci dia belum sempat sholat. Maka ini kodok. Dan jelas. Punya utang dia. Maka nggak usah. nggak usah ragu. Dah ini ada orang bertanya semacam ini ya. Karena dia malu mungkin waktu dengar di radio waktu itu. Mungkin ini waktu siaran di mana. Ini mungkin. Di Atakwa pernah kita bahas ringkas tentang had praktis ini. Baik, jadi kalau seorang wanita keluar darahnya di waktu solat, maka ia tidak wajib mengkodok solatnya, Kecuali memang Waktu sholat itu adalah waktu antara masuknya waktu sholat dengan headnya temponya cukup. Jadi yang wajib dikotok jika tempo itu cukup untuk melakukan sholat namun dia belum sholat. Dan tidak dosa. Makanya tidak semua kodok sholat itu adalah dosa. Karena hal yang semacam ini mungkin sekali. Orang kan tidak wajib setelah sholat adhan itu langsung melakukan sholat. Tidak wajib. Hanya sunnah mempercepat sholat saja. Ternyata dia menunda. Ya maunya makan dulu kek atau ngapain dulu. Tak taunya di pertengahan. Eh datang head Belum sempat sholat. Maka sholat baginya wajib di kodok Baik selesai ini ya. Kemudian yang kedua. Jika head itu ber... Eh, nah kalau tadi waktu duhur. Ini sering orang ketukar. Kalau waktu duhur datang bulan. Datang darah di waktu duhur. Kemudian antara masuknya waktu duhur dengan head itu tempo yang cukup untuk sholat maka jika ia belum melakukan sholat kok buru-buru head datang, maka wajib dikodok. Adapun sholat asarnya gimana? Ya sangat tidak wajib. Karena apa? Utuh waktu asar, dia dalam keadaan sudah sudah head. Utuh waktu asar, dia dalam keadaan head. Akan tapi berbeda dengan yang berikut ini. Jika head berhenti di saat waktu sholat jika head berhenti di saat waktu sholat. Bagaimana hukumnya jika head berhenti waktu sholat? Dikatakan para ulama bahasanya, jika head berhenti waktu sholat, misalnya, sudah head sehari tujuh hari, sehari sampai tujuh hari. Kemudian memasuki waktu duhur, berhentilah darah haid. Maka karena berhenti darah haid waktu sholat, berarti apa? Wajib melakukan sholat di sholat yang yang ia berhenti darahnya saat itu. Contoh, ibu keluar darah haid hari ke satu dua sampai hari ke-7. Pas di waktu zuhur berhentilah darah Berarti kalau seorang wanita sudah berhenti darahnya, mestinya apa? Kalau waktu sholat dia harus melakukan sholat. Wajib melakukan sholat. Termasuk mohon maaf ini ibu, jangan dikuasai oleh malas, sebab yang menjadikan malas itu adalah setan. Kalau berhenti di malam hari, menjelang subuh, coba. Berhenti jam 3 malam, karena sudah biasa ngorok nih bablas. Berhenti jam 3 dia kerasa, ini kayaknya sudah berhenti nih. Cuman males ya. Padahal antara jam 3 ke jam subuh itu 4.30 itu satu setengah jam kan. Waktu yang lama sekali. Maka apapun bentuknya kalau memang dia sudah berhenti. Maka dia sudah wajib melakukan sholat. Hendaknya dia segera mandi dan melakukan sholat apa? Isya. Lakukan sholat i, Isya. Karena dia berhentinya di waktu Isya. Ini yang banyak malesnya. Tanggung sekalian aja nanti. Atau subuh keluarnya waktu subuh. Ah, Berhenti ya waktu subuh. Sudah telanjur enak tidur nih. Bablas haram wahai para ibu. Kecuali waktunya itu tidak cukup untuk mempersiapkan semuanya. Misalnya kurang lima menit sebelum subuh darah ber Henti dan semua wanita kerasa yang demikian itu para bapak. Kerasa atau ada dugaan? Atau ada dugaan, tak taunya 5 menit sebelum subuh berhenti. Enggak cukup untuk mandi, enggak cukup untuk ngapa-ngapain, enggak cukup, tinggal dilihat jam dah. Aduh, 5 menit lagi. Apapun bentuknya biarpun dia mandi pakai menutup aurat enggak bakal cukup. Maka dia kalau seandainya mundur sampai waktu subuh mandinya dia tidak dosa. Karena memang waktu itu tidak cukup. Cuman Isa sudah wajib dikodok. Karena apa? Darah berhenti di waktu Isya. Darah berhenti di waktu Isya. Jelas ya? Ini permasalahan. Jadi kalau darah berhenti di waktu sholat, maka sholat itu langsung wajib dikodok biarpun waktu berhenti tadi gak cukup kalau untuk melakukan sholat. Ini namanya bab ihtiyat, hati-hati. Bab ihtiyat, hati-hati. Karena mungkin sekali darah sudah berhenti mulai tadi, cuman kita tidak menyadarinya. Artinya mungkin darah sudah berhenti mulai tadi, dan mungkin darah juga baru ber berhenti. Karena mungkin mulai tadi dan mungkin baru berhenti, maka biarpun hanya cukup untuk takbiratul ihram, masih berhenti, setelah berhenti ngomong, ya Allah sudah berhenti nih. Setelah itu mendengar suara A, adhan, maka tetap wajib mengkodoknya. Berbeda dengan tadi yang pertama. Yang pertama wajib mengkodok sholat. Jika darah berhenti, darah datang waktu sholat, maka kalau data, darah datang waktu sholat, baru wajib mengkodoknya jika antaranya masuknya sholat dengan datangnya darah itu cukup untuk melakukan sholat. Tapi di saat berhenti beda, tolong dibedakan ini yang sering ketukar masalah ini. Jadi kalau berhentinya darah tidak seperti datangnya darah. Jadi kalau darah berhenti di waktu sholat, biarpun tidak cukup untuk melakukan sholat, maka sudah wajib melakukan sholat. Bisa wajib melakukan sholat. Semestinya dia seketika itu melakukannya. Jika temponya cukup. Jika temponya tidak cukup, ya nggak mungkin. Akan tapi sholat ada di pundaknya. Kewajiban sholat ada padanya, maka dilakukan dikodoklah nanti kapan dia senggang. Karena apa? bukan kemauan dia. Waktunya tidak cukup. Dia sadar kayaknya berhenti. Lima menit sebelum waktu sholat berakhir. Maka dia sudah wajib mengkodoknya. Nah, ini jelas ya? Beda. Kemudian plus lagi. Yang perlu dikodok adalah sholat yang darah berhenti saat itu. Misalnya isya. Sholat isya wajib dikodok saat itu. Sholat isya wajib dikodok saat itu. Kalau berhentinya darah di waktu isya. Kemudian bagaimana dengan waktu maghribnya? Nah ini tambahan. Begitu juga sholat yang bisa digabungkan dengan isya dalam sholat jama' maka hendaknya dikodok sekalian. Dan ini ada di dalam matab Imam Syafi'i, biarpun setelah itu mendapatkan kritikan dari matab lain. Akan tapi begitulah ijtihadnya para ulama, karena ini bab hati-hati ihtiyat. Dan bukan babnya mengkodok sholat di saat head, tidak. Itulah hati-hati. Jadi, karena karena sholat maghrib bisa dijamak dengan isya. Jamak takhir. Kemudian setelah itu apa? Darah berhenti, biarpun hanya cukup untuk takbiratul ihram. Kemudian masuk waktu subuh, maka saat itu sudah wajib dia mengkodok isyanya. Plus sholat yang bisa ditarik ke situ, yaitu sholat maghribnya. Sama jika berhenti di waktu asar. Jika berhenti di waktu asar. Kalau berhenti di waktu asar, berarti wajib dikodok apa? Asar dengan duhur. Kalau berhenti waktu subuh, maka yang wajib dikodok mana? Subuh sama? Hmm, kok bisa subuh sama isya? Ini memang bisa dijamak dengan isya. Ayo. Ini bagaimana ini santri ya? Subuh dengan? Ya enggak ada. pakai ini. Ya, subuh sendirilah. Enggak eh, ngerti sholat jamak nih kayaknya. Eh. Ya subuh saja. Kan tadi sebut, sholat yang bisa dijamak dengannya. Jelas ya? Itu saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar di dalam urusan haid. Coba ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fitarin amin ila anqal. Al-mas'alatu al-thalithatu. Masalah yang ketiga. Yustahabbu disunnahkan huduru majlis khatmil Qur'an. Menghadiri majlis khatam Al-Quran. Kalau ada majlis khataman Quran, itu disunnahkan kita untuk bisa menghadirinya. Istihbaban muta'akkida dengan kesunahan yang sangat. Sunnah, sunnah yang sangat. Fakat thabata telah datang riwayat fi sahihaini dalam kitab Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara memerintahkan al-khuyyadha wanita-wanita yang haid yaumal idi di hari raya Idul Fitri liyashhadnal khaira untuk menghadiri kebaikan. Jadi di hari raya, hari raya Idul Fitri, biarpun wanita itu haid disunnahkan untuk menghadiri majlis hari raya Idul Fitri. Tapi tidak sholat. Jangan, oh boleh ya. Jadi perempuan haid boleh sholat hari raya Idul Fitri. Oh enggak. Meramaikan, mengangkat syiar. Bergembira. Baik sholat hari raya itu diadakan di lapangan atau di masjid. Cuman bedanya kalau wanita-wanita tersebut ya jangan masuk masjid karena dalam keadaan haid. Menghadiri majlis hari raya dapat kemuliaan. wadah watal muslimina dan juga kita dihimbau untuk menghadiri di saat di situ ada satu acara yang kaum muslimin berdoa. Berdoanya kaum muslimin ya. Dari mana ini pemahaman termasuk kalau orang habis membaca Al-Quran itu kan disunahkan berdoa. Maka kita pun disunahkan menghadiri orang yang khatam Quran biasanya terus dengan berdoa. Sunnah. Waktu rawat darimi, Imam Darimi meriwayatkan. Wabnu Abi Dawud dan Ibnu Abi Dawud biisnadihima dengan sanatnya. An Ibni Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Annahu kana sesungguhnya annahu kana sesungguhnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas yaj'alu raqjulan menjadikan seseorang mengutus seseorang yuraqibu rajulan untuk memperhatikan seseorang yaqra'ul Quran yang lagi membaca Al-Quran. Misalnya ada orang baca Al-Quran di masjid. Disuruh. Abdullah bin Abbas menyuruh orang, tolong perhatikan itu. Fa'idha arada ayakhtim. Kalau sudah mau selesai, mau khatam. A'lam ibn Abbas memberitahu kepada Ibnu Abbas, fayashhadu dzalika, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menghadiri khatamannya tersebut. Jadi kebiasaan Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau dengar ada orang menghafal apa membaca Al-Qur'an mau khataman, suruh suruh nunggu kira-kira khatamannya kapan. Kalau malam nanti kasih tahu saya ya, saya mau datang mau bareng-bareng doa dengan orang tersebut. Nah ini maka boleh bolehlah kita dengar ada khataman Al-Qur'an para tahfid-tahfid kalau lagi khataman. Kasih tahu Buya nanti. Kalau mendengar lagi ini sudah hampir khatam ini tinggal beberapa ayat lagi. Nah, maka kita datang disunahkan untuk menghadiri khataman tersebut untuk bisa berdoa di saat seperti itu. Ruwai bin Abu Daud bi isnadaini sahihaini an Qatadah at-Tabi'i al-Jalil sahibu Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Abu Daud meriwayatkan dari Qatadah sahabatnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata karena Anas bin Malik bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza idza al qur'ana kalau beliau menghatamkan Quran jama'a ahlahu keluarganya dikumpulkan kumpul kumpul kumpul mau khataman Quran nih wada'a dan berdoa bersama mereka agar mendapatkan barokahnya Quran hidupkan sunnah ini ini kebaikan yang luar biasa. Karena warwa warawa bi'asanadihi as-sahihah. Ibnu Abi Dawud juga meriwayatkan dengan sanadnya yang benar. Anil Hakam bin Utaibata. Dari Hakam ibn Utaibata at-tabi'i al-jalil. Seorang tabi'i. Kala. Beliau berkata. Hakam bin Utaibah berkata. Ursila ilayya. Telah disuruh datang kepadaku. Mujahid. Wa Abdah bin Lubabata Mujahid dan Abdah. Datang Mujahid dengan sahabatnya Abdah. Fakola keduanya berkata. Jadi ada orang nyuruh Mujahid sama sahabatnya Abdah. Dua utus dua orang ini datang. Inna ursilna ilaika. Wahai Hakam bin Utaibah. Aku telah diutus, aku disuruh sini, ada yang nyuruh saya ke sini kepadamu Lianna karena kami aradna mau an-nakhtimal Quran menghatamkan Quran. Jadi kebiasaan orang soleh rupanya begitu. Tiba-tiba datang, kenapa kamu datang ke sini? Saya mau menghatamkan Quran nih sudah hampir selesai ini. Nah ini datang kepada orang-orang. Termasuk orang lain juga butuh, orang butuh doa ini. Wa doa mustajabun 'inda khatmil Quran. Di saat khataman Quran itu doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya ada tradisi yang tidak salah, asalkan cara bacanya benar. Tidak khatam, tapi membuat khataman Al-Quran. Sesuatu yang baik. Sehingga mengundang penghafal Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Atau kita membaca Al-Quran, setelah khataman lalu berdoa. berdoa. Makanya ada tradisi kalau ada kelahiran, khataman Al-Quran. Ada apa-apa khataman Al-Quran. Itu adalah karena waktu khataman Al-Quran itu dikabul doa-doa. Cuman yang menjadi masalah itu jadi proyek baru itu jadi bagi penghafal Quran. Jadi kalau ada orang melahirkan sudah ada tim grup A, grup penghafal Quran A ini langsung datang lobby. Nanti khatamannya dengan saya aja ya. Nah, ya. Tak tahu kedaulan sama yang lainnya. Ribet. Kamu ini wilayah saya kok rebut-rebut. Ini kan wilayah saya. Wah, karena ada berkatnya nanti itu. Nah, ini sudah nggak benar kalau sudah diproyek kayak semacam ini itu. Hah? Rebutan para penghafal Quran. Dan ini yang cerita adalah penghafal Quran. Buya, aduh, habis di sini nih. Kenapa? Ribet nih. Hah, kalau sudah ada orang mau pernikahan atau kalau kelahiran, kematian, ini guru-guru Pak penghafal-penghafal Quran nih, ini pada berebut nih. Job cari kerjaan nih. Kalau ada disalib sama temannya saja sudah nggak sapaan tuh, kurang ajar tuh. Grup itu bisa kesini dulu tuh gimana sih? Ini yang cerita penghafal Quran lah ya, bukan saya ini. Aslinya penghafal Quran yang ngadu kok begitu. Itulah hati kotor. Biarpun Quran dihafal tapi hanya di otak dan lidahnya. Jadi berbutan, pengheri, pendengki, ngiri. Ngiri, penghafal Quran dan ngiri, ya banyak. Yang ngiri juga banyak. Yang baik, ya banyak lagi yang baik. Maka jadilah penghafal Quran yang baik. Jangan penghafal Quran yang pendegi. Oh, kalau ngiri dan sombong luar biasa. Sampai ada suatu ketika seseorang. Dia penghafal Quran. Subhanallah sombongnya itu luar biasa. Jadi nggak pernah mau berjamaah. Dia pengen jadi imam saja. Giliran kedaulan sama orang tuh ngambek. Sholat sendiri. Lah kan menunjukkan bodohnya dia. Oh dia terlambat. Ada imamnya lain. nggak mau sholat. Kenapa? Dia bukan hafid Quran. Oh, berarti dia hanya ngafalin Quran tok, tidak mau ngaji, kitab fikihnya nggak jalan. Wong dia sendiri terlambat. Kemudian masjidnya diimami oleh orang orang lain karena dia terlambat dan dia juga bukan imam rotib. Pokoknya dia harus jadi imam terus. Bahkan di sebuah kampus nih kisahnya. Sebuah kampus imamnya tidak ada imam rotib. Siapa saja boleh jadi imam. Jadi dia harus jadi imam terus. Giliran terlambat gara-gara dia wudhu apa begitu terlambat. Akhirnya apa? Komat. Eh temannya yang belum hafal Quran tuh jadi jadi imam. Gak mau dia cemberut. Kok diimami? Sudah sholat sendiri sana. Oh, aneh bener nih. Itulah kebodohan. Dia bisanya hanya ngafalin Quran tok. Dia kasihan dia. Hatinya kotor, sombongnya luar biasa. Belum di samping sombong, tambah bodoh dia. Memang betul kalau orang hafal Quran tapi hatinya tidak ditata, bisa tambah nggak bener itu. Kalau dia tidak ngerti ilmu, ya akuilah saya hanya penghafal Quran saja, wong saya terlambat kok ngafalnya. Jadi urusan fikih saya masih masih nol. Hah? Ini ada hal-hal yang semacam ini. Tapi tidak semua penghafal Quran, banyak penghafal Quran yang kita ketemui tawadu, soleh, masya Allah, luar biasa, hatinya lembut. Itu yang diceritakan oleh penghafal Quran dari yang aneh-aneh begitu. Jadi jangan sampai membuat yang aneh-aneh. Jadi gini loh, Membuat hataman Quran bolehlah. Kita punya acara apa? Pakai hataman Al-Quran. Al bolehlah hataman Al-Quran. Ayo. Akan tapi, itu semuanya adalah dengan niat yang baik. Dengan tujuan yang baik. Kemudian disebutkan. riwayat diriwayatis hati dalam banyak riwayat. Sebagian riwayat-riwayat yang benar. Annahu kana yuqalu dikatakan wasanya. Inna rahmata tanzilu inda khatimatil Qur'an. Sesungguhnya rahmat itu akan turun waktu pungkasan atau khataman Al-Qur'an. Al Rabi isnadihi sahih. Riatkan dengan sanad yang sahih an Mujahid dari Mujahid. Qala berkata, kanu mereka para ulama-ulama yajtami'una mereka berkumpul inda khatbil Qur'ani di saat khatam Al-Qur'an. Mereka pada berkumpul di saat khataman Al-Qur'an. Allah ya Yaquluna mereka berkata Tanzilur rahmatu turun rahmat itu di saat khataman al al Bolehlah kita perhatikan kalau ada para hafat-hafat atau penghafal-penghafal Quran termasuk tadarus yang ada di masjid nanti giliran khatam Quran, bolehlah ditunggu nanti kita bisa kumpul bareng doa saja. Cuman jangan kebablasan. Eh, kamu aja yang ngafalin ya, saya nggak baca Quran. Saya nggak usah baca Quran, nanti giliran khataman saja saya dipanggil. Wah, itu nggak benar. Itu bagi yang punya kesibukan, yang tidak sempat menghafal, menghatamkan Quran, mungkin. Tapi kalau sengaja, kamu aja ngapalin, saya nongkrong saja. Nanti kalau sudah khataman, doa ya. Eh, malas dia. Baik. Al-mas'alatul rabi'atu. Masalah yang keempat, sunnah disunnahkan ad memohon kepada Allah akibal khatmi setelah khataman Al-Quran. Istihbaban muta'agidan dengan sunnah yang sangat juga. Lima dakarna fi masalatil lati qablaha. Seperti yang kami sebutkan pada masalah ini tadi. Bab sebelumnya tadi. Warwad darimi, Imam Darimi meriatkan biisnadihi. An Humaid al-A'raj. Dari Humaid al-A'raj. Qala berkatalah Humaid. Man al-Qur'ana. Barang siapa yang membaca Al-Quran da'a kemudian berdoa. Ammana mengamini doanya ala doaihi, ammana mengamini ala doaihi kepada doanya orang yang khataman Quran tadi. Arbatu arba'atu ala fi malakin 4000 malaikat. Allah. Wa yambahi dan ndaknya di dalam doa itu ayuliha dengan benar-benar kalau orang minta kepada orang itu namanya maksa tapi kepada Allah kan nggak ada bahasa maksa Maksudnya mintanya, Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah, Ya Rob. Seperti yang dikisahkan dalam orang yang memohon kepada Allah dengan menyebut Ya Rob, Ya Rob. Jadi ilhah fi doa itu kayak maksa. Cuman kan kepada Allah enggak pantas dengan kalimat maksa. Tapi doanya sungguh-sungguh, Ya Allah, anak kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau orang kan ha, marah. Bapak, uang, uang kalau bapak manusia. Memang manusia itu kalau dimintai terus-menerus eh, marah, tapi Allah kalau diminta semakin se senang. Itulah Allah yang Maha Kasih. Dan fi doa sunnah, minta doa dengan serius, sungguh-sungguh minta minta minta minta kepada Allah. itu doa itu adalah sunnah. Wa ayatu hendaknya memohon kepada Allah bil umuril muhimmati hal-hal penting. Biarpun hal ringan boleh meminta, tapi hendaknya minta kepada Allah dalam hal-hal yang penting. Urusan akhiratnya, urusan keselamatan agama anak-anaknya, urusan umat ini ya, boleh. Wa ayyukthira fi dzalika fi salahil muslimin, hendaknya memperbanyak dalam doanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa sulahi sultanihim dan semoga juga sultannya itu dijadikan baik bukan dicaci maki. Ini Imam Nawawi bukan mengajari kita lalu uh, apa namanya menjilat. Oh tidak, ini doa. Sultannya nggak dengar nih. Imam Hasan Basri juga pernah berkata, kalau seandainya aku mempunyai doa yang dikabul dengan pasti, niscaya doa yang aku panjatkan adalah, Ya Allah, jadikan presidenku presiden yang soleh, yang ahli surga, ya, yang berpikir tentang kemaslahatan umat. Nah, ini kita jarang doa begini. Kadang kalau sudah ada imam yang nggak benar digunjing, diolok-olok, habis-habisan, gimana akan dikabul. Makanya tambah nggak benar kan begitu. Tapi hendaknya kita berdoa. Tapi bukan menjilat. Kalau menjilat kebusukan hati ini. Kita doa sendiri, nggak ada ini. Nggak ada, nggak dengar Pak Presidennya kayaknya. Dengar nggak kira-kira Presiden mengajian begini? <laughs> Jadi Pak, mendoakan doa Allah Dhuhril Qaib ini kebersihan hati kita. Doain bupati kita, doain wali kota kita dengan doa yang baik. Nggak menjilat, nggak, nggak, nggak minta bantuan kita kan? Itu adalah penting. Mendoakan, tapi yang nggak benar adalah ya menyanjung yang berlebihan itu yang nggak benar. Menyanjung yang berlebihan. Menyanjung itu salah. Tapi kalau mendoakan ini hal yang wajar. Bahkan dihimbau wa qad hakim wa sa'iri wulati umurihim dan semua para penguasa-penguasanya. Wa qad hakim Abu Abdullah An-Naisaburi bi isnadi Imam Hakim meriatkan dengan sanatnya An Abdullah bin Mubarak dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Karena idza Al Quran, kalau beliau menghatamkan Al-Quran. Karena agtharu du'aihi lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kebanyakan doanya adalah untuk kaum muslimin dan muslimat dan kaum mukminin dan mukminat. qala nahwu dzalika dan ada yang berkata seperti itu juga. Artinya berdoa untuk kemaslahatan umat. Bukan urusan pribadi saja, rumahku ya Allah, tokoku. Hah? Ini doanya orang egois, doanya orang sombong itu nanti. Doa untuk kemaslahatan kaum muslimin dan mukminin. Wa yakhtaru lid-da'i ad al-jami'ah. Hendaknya kalau kita memohon kepada Allah itu Mengambillah doa yang jamiah. Jamiah itu mencakup. Kalimatnya pendek, isinya mau banyak. Kalimatnya pendek, isinya aja jamak. Kakolihi ini termasuk dibuatkan contoh oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi ibu tidak usah terikat dengan doa ini. Kalau bisa membaca Alhamdulillah. Bisa menghafal syukur. Anak-anak tahfid khususnya. Kalau ternyata tidak, ibu bisa berdoa dengan bahasa yang ibu faham para bapak fahami. Apa yang para bapak fahami dengan bahasa-bahasa? Allah maha tahu dengan bahasa kita. Imam An-Nawawi membuatkan contoh. Allahumma ya Allah. Aslih kulubana. Benerin atiku ya Allah. Hati-hati kami ini benerin ya Allah. Kadang ngedengki sama orang. Kadang dendam. <laughs> Kadang, aduh, aslih. wa azil uyubana. Aib kami banyak ya Allah yang engkau sungguh sangat tahu tentang kekurangan kami. Azil hilangkanlah. Uyubana aib kami, kekurangan kami dan dosa-dosa kami. Watawalla nabil husna. Dan mudahkanlah, kuasakan makanmu, kemudahkan kami dengan segala kebaikan ya Allah. wazayin bit taqwa dan hiasikanlah diriku dengan ketakwaan. Perhiasan yang sesungguhnya adalah ketakwaan yang ada pada seorang hamba. Kalau takwa itu indah, jadi ganteng, jadi cantik yang sesungguhnya adalah dengan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sebab ketakwaan itulah yang akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk segala kebaikan. Orang bertakwa adalah orang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Jadi kalau orang bertakwa itu indah. Kita dengannya indah, ganteng yang sesungguhnya, cantik yang sesungguhnya. ala khairal akhirati wal ula. Berikan kepada kami ya Allah. Kumpulkan untuk kami Allah kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia. Warzuqna ta'ataka. Berikan kepada kami kepatuhan kepadamu. Maksudnya jadikan kami orang taat. Ma'abqaitana selagi engkau abadi, selagi engkau sisakan kami. Maksudnya di dia, selagi kami masih hidup di dunia. Ya Allah, selagi kami masih hidup, Ya Allah, berikan kepada kami ketaatan, Ya Allah. Jangan sampai kami jauh dari ketaatan, jangan sampai kami maksiat. Allahumma Ya Allah. Yastir dan lilusro. Mudahkan kami dengan segala kemudahan, ya Allah. Wajanibnal usro. Dan jauhkan kami dari segala kesusahan. Wa'idna min syururi angfusina. Kami berlindung, ya Allah, dari kejahatan jiwa-jiwa kami. Hawa nafsu kami. Wa sayyiati a'malina. Dan kami berlindung dari kejelekan perbuatan kami, ya Allah. Wa'idna min azabin nari. Dan kami mohon perlindungan kepadamu, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah, jauhkan kami dari seksa neraka wa adabil qabri dan seksa kubur wa fitnatil mahya dan jauhkan kami dari fitnah kehidupan ini hidup ini banyak fitnahnya oh fitnah hidup ini banyak godaannya banyak yang menjadikan seseorang lupa pada Allah, menjadikan seseorang meninggalkan sholat, menjadikan seseorang kakak beradik bermusuhan, dunia dan macam-macam, suami istri berantem terus, dunia fitnah. Wal mamat dan fitnah dalam kematian. Pertanyaan malaikat mungkar nakir dan seksa kubur adalah fitnah. Kalau orang terhinakan, malaikat mungkar nakir menjadikan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Tapi bagi orang yang beriman, malaikat mungkar nakir diyakini sebagai hamba Allah enteng. Inti sama ana sama. Nah, itu. Orang beriman melihat malaikat mungkar nakir nyantai. Siapa engkau malaikat? Engkau adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah. Maka dengan denganku adalah sama. Karena apa? Dia punya iman. Tapi kalau orang yang imannya tidak benar, tidak ada, huh, dia ketakutan. Baik, fitnatil masihid dajjal dan semoga Allah menjauhkan kita, ya Allah jauhkan kami dari fitnahnya dajjal. Dajjal itu luar biasa fitnahnya. Fitnah yang luar biasa. Dajjal ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan dajjal itu. Dan orang percaya bagaimana tidak percaya, orang mati digaung bangun, bangun, hidup lagi. Kalau ada orang ditunjuk kau mati, mati. Dajjal pengen nasi, jadi makanan, apalagi pengen minuman seger keluar. Dia bisa melancong ke penjuru negeri dari barat, timur, masyrik, maghrib dalam sekejap mata. Apa tidak heran orang kalau dia adalah Tuhan? Percaya orang, orang terfitnah. Dan na'udzubillah, fitnah dajjal mengerikan luar biasa. Jadi fitnah dajjal karena ngaku Tuhan. Dan memang kayak kekuasaan Tuhan itu ada pada dia, kayak, tapi bukan. Itu fitnah buat kita. Menghidupkan orang mati, orang apa? Kita tidak pernah sekarang menghidupkan orang mati. Ya, kalau orang sudah mati, biarpun didoakan oleh manusia sejakat, ya Allah hidupkan kembali, tidak hidupkan. Mati ya mati. Ini Dajjal, hmm, bangun. Tapi fitnah, orang tertibu. Tapi ahli iman mah enteng, terjaga. Dan ahli iman sangat tahu kalau ini pembohong. Kenapa? Matanya sebelah. Ini Allah ciptakan begitu. Matanya sebelah. Kalau memang dia Tuhan, kenapa kok matanya sebelah ya? Ya kan? Kenapa benahi matanya saja nggak bisa? Jadi memang begitulah Allah ciptakan. Dia adalah fitnah luar biasa. Baik. Jadi Dajjal itu mengerikan fitnah Dajjal. Yang tidak terkena fitnahnya Dajjal adalah yang ada di kota Madinah dan kota Mekah. Ini adalah kekhususan. Tapi siapa? Kalau orang bukan jatahnya orang mulia, itu diusir dari Mekah Madinah biarpun penghuni kota Mekah dan kota Madinah apakah lagi rekreasi, lagi melancong musim panas, <laughs> kan begitu ya. Akhirnya terkena dajjal di, di luar kota Makkah dan kota Madinah. Nah kalau bapak ibu memang orang mulia, eh lagi umroh di sana gitu loh. Jadi jangan mengatakan berarti orang Mekah Madinah pasti selamat oh ya enggak dong. Yang selamat ya orang yang ba baik, orang yang benar. Orang yang benar, orang yang baik, enggak akan kena fitnah dajjal nanti di sana. Kalau orang jahat tinggal di kota Mekah, Madinah, sejahat-jahatnya penjahat adalah penjahat yang ada di kota Mekah. Wong di kota mulia, kota ibadah ja jahat. Jadi maling, super maling yang yang di sana. Penjahat super penjahat. Nanti waktu Dajjal datang keluar dia kena fitnah di luar. Orang baik mah masuk ke dalam, jangan khawatir nanti. Tapi ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnahnya Dajjal itu, hati-hati. Ada lagi fitnah yang lebih dahsyat dari fitnahnya Dajjal, yaitu fitnah siapa? Sebab Nabi apa? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Yang paling aku takutkan kepada umatku melebihi daripada takutku kepada Dajjal adalah ulama su. Ulama, tapi akhlaknya bukan akhlaknya ulama. Yang diinginkan adalah dunia pangkat. Jadi umat ini akan jadi mainan buat mereka. Allah. Sombong. Tidak ada keinsyafan. Hah? Ini adalah lebih mengerikan daripada da, Dajjal. Allah. Lebih, mengerikan, lebih, lebih, lebih serem. Lebih membahayakan daripada Dajjal. Semoga Allah menjauhkan kita dari ulama-ulama su. Agar kita tidak terfitnah. Bagaimana tidak terfitnah? Masuk neraka bersama petunjuk-petunjuk ulama su tadi. Atau paling tidak kita ketularan. Kalau dia pendengki, kita ikut dengkinya. Kalau dia sombong, kita ikut sombongnya. Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari ulama-ulama su. Dan semoga Allah menjadikan ulama kita adalah ulama yang sesungguhnya. Allahumma ya Allah. Inna nas'alukal huda. Kami mohon kepadamu petunjuk ya Allah. Wadduqa ketakwaan wal afaf. Sifat mulia diri. Dari kehinaan. Afaf itu misalnya seorang afif. Seorang afif itu tidak mengumbar syahwatnya dari kehinaan, zina dan sebagainya. Afif, ifah juga itu adalah satu sifat misalnya orang tidak suka minta-minta. Diberi pun gak gampang. Afif. Jadi ada orang fakir, kalau ternyata dengan kefakirannya menjadikan dia tidak merengek kepada manusia. Itu namanya afif, iffah. Mulia dia. Rendah, remeh kalau harus minta-minta ke orang. Oh. Orang fakir ada. Dia akan merasa senang dengan apa yang ia dapatkan dengan tangannya sendiri. Rugi gak mungkin ya. Itu orang afif, orang mulia. Sekarang sudah banyak duit jadi peminta. Bahkan ada yang minta-minta adalah jadi jadi pekerjaan. Wah itu rendah, bukan seorang afif itu, orang hina. Dan ya Allah kami mohon kepadamu al-hina, cukup. Dan hina yang sesungguhnya adalah hinanya hati, cukupnya hati, kekaya. Berikan kepada kami kekayaan. Kaya hati. Kaya yang paling penting adalah kaya hati. Kalau sudah hati fakir, biarpun kaya raya, dia seperti orang fakir. Coba. Subhanallah. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka adyanana wa abda'ana. Oh, panjang sekali doanya. Allahumma ya Allah inna nastaudiuka adiyanana wa abdanana. Kami titipkan kepadamu ya Allah. Kami pasrahkan, kami titipkan kepadamu ya Allah agama kami. Abdanina badan kami ya Allah. Wa khawatima a'malina dan pungkasan hidup kami nanti ya Allah. Agar khusnul khatimah. Wa angfusana dan jiwa kami kami titipkan kepadamu. Wa ahlina dan keluarga kami yang ada di rumah kami titipkan kepadamu ya Allah. Wa ahbabana dan orang-orang yang mencintai kami. Dan hari ini pun kami hadirkan makna itu ya Allah. Pecinta-pecinta kami, jaga mereka semua. Usairil muslimina dan kaum muslimin semuanya Allah, jaga mereka semuanya. Termasuk yang ada di Palestina khususnya. Wajima ya jami'a ma an'amta bihi alaina wa alaihim min umuril akhirati wad dunya. Dan ya Allah, kami titipkan kepadamu, maksudnya kami serahkan kepadamu segala yang kau berikan kepada kami, yang kau nikmatkan, kau karuniakan kepada kami. Dan kepada mereka nikmat-nikmat umuril akhirati wa dunia segala dunia dan akhirat ibadah mereka dunia mereka jaga ya Allah Allahumma inna ya Allah sesungguhnya kami nas'aluka kamuhan kepadamu al-afwa pengampunanmu wal afiyata keselamatan fid dini di dalam urusan agama wad dunya dan dalam urusan dunia wal akhirati dan akhirat wajma' bainana dan kumpulkan antara kami wa baina ahbabina dan orang-orang yang mencintai kami fi dari karomatika di negeri kemuliaanmu ya Allah yakni surga. Bifatlika dengan karunia darimu, warahmatika dan dengan kasih sayang darimu. Ini saja insyaallah doanya kita baca selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. dan kathiran kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada hadirin dan hadirat yang ingin bertanya kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Yahya. Saya ingin bertanya, doa apa yang akan kita, apa yang kita panjatkan pada waktu istri kita melahirkan? Kandungan istri saya pada hal apa? bulan ini menjelang apa, masuki bulan ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah Ibu. Dimohon dengan berdiri, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya tentang zakat mal Bu Yaya. Yang saya tahu zakat mal itu tentang emas, perak, perniagaan dan deposito. Saya mohon penjelasan tentang zakat profesi dan khususnya zakat investasi. Saya juga baru dengar ini zakat investasi itu bagaimana dan caranya itu gimana Bu ya? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tertulis. Ini ada urusannya dengan head. Makanya kita dahulukan. Pertanyaannya adalah salah satu rumus yang harus dihafal oleh orang yang ingin memahami darah head adalah rumus yang ketiga kalau tidak salah. Atau yang kedua. Darah tidak boleh kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari. Gimana cara menghitungnya 24 jam itu? Dikira-kira. Jadi orang bisa ngira-kira. Misalnya, ibu hari ini keluar darah mulai subuh. Tak tahunya jam 11 siang sudah berhenti. Berarti dikira-kira. Sehingga memang dihimbau kapan seorang wanita itu hendaknya melihat darahnya berhenti atau tidak. Yaitu kalau menjelang waktu sholat. Kalau sholatnya masih sholat duhur, jam 9 dilihat ngapain iseng bener tuh. Jam 10 dilihat lagi. Nggak perlu seperti itu. Namanya orang was-was. Akan tapi kapan dilihat? Biasanya dilihat menjelang waktu sholat. Barangkali sudah berhenti. Agar aku bisa melakukan mandi besar. Kan begitu. Jadi kapan dilihat? Ya menjelang waktu sholat. Menjelang waktu sholat. Baik. Cara melihatnya adalah misalnya pagi keluar, jam 5 pagi keluar. Kemudian jam 11 siang menjelang duhur itu ya pasti ke kamar kecil ya. Dilihat. Ternyata darah berhenti. Berarti diperkirakan antara jam 5 sampai jam 11 darah itu ada. Berarti 5 sampai jam 11 berapa? 6 6 jam dikira-kira. Kemudian mulai jam 11 tadi berhenti nggak keluar darah, biarkan berhenti. Dan tetap tidak melakukan sholat kan? Karena memang kok idahnya kemarin, jika ada seorang mengeluarkan darah, kemudian darah itu berhenti, ya kan? Bisa dia menunggu kapan kebiasaannya. Baik, dia terus menunggu. Kemudian tak taunya besok keluar lagi, habis tuhur. Nah, habis tuhur kira-kira. Berarti habis duhur kurang lebihnya jam 1. Tidak usah persis menit-menitnya itu kan. Nanti pusing, nanti ya kira-kira Allah Maha Kasih Pengampun. Tak tanya duhur keluar, asar berhenti, nggak keluar lagi. Ya gitulah caranya. Sehari-hari dikira-kira. Dikira-kira baru nanti dijumlah. Jam-jam-jam ditambahkan, ditambahkan kalau sekiranya terbentang 15 hari. Kalau melebihi 20. Kalau memang hari ketiga sudah 24 jam enteng, nggak usah dihitung lagi setelah itu. Misalnya hari pertama 12 jam, Pagi keluar darah sampai sore. Jam 5 waktu subuh keluar darah. Sampai maghrib berarti 6 jam. Besok juga begitu. Mulai subuh sampai maghrib berarti 12 jam. Berarti sudah berapa? 20 empat jam. Maka hari ketiganya sudah enteng, gak usah ngitung lagi. Karena sudah terbukti 24 jam. Ini yang harus dijaga dan ditunggu itu kalau memang darah keluar belum nyampe 24 jam terputus 3 jam berhenti keluar lagi 3 jam berhenti keluar lagi dijaga ini perlu dijaga ini sampai dikenapi 24 jam untuk bisa dihukumi head jadi dikira-kira tidak harus persis begitu ya dikira-kira itu saja baik pertanyaannya adalah tidak ada doa khusus saat melahirkan akan tapi dihimbau untuk berdoa apa saja dan biasanya minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa sebab kemudahan. Jadi nggak ada doa khususnya ya. Jadi doa biasanya para kiai itu memberikan kemantapan baca doa apa saja. Kalau sudah dikasih kiai biasanya mantap. Padahal itu tidak juga diajarkan oleh Nabi secara khusus tapi memang dihimbau untuk doa apa saja. Apakah Rabbana Atina atau apa. Bahkan sebagian para solehin mengambil berkah dari satu surat Al-Quran yang di situ ada janji kemudahan dari Allah. Apa itu? Uh, Innamal usri usra. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqad dharak. Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri usra. Karena agar kita semakin yakin janji Allah. Kalau memang saat ini susah melahirkan nanti akan dimudahkan oleh Allah. Kalau memang susah waktu kelahiran, lalu kita pasrah kepada Allah, nanti giliran didik anaknya gampang kan gitu Allah kesusahan saat ini sebentar lagi akan dibuka oleh Allah. Jadi gak ada doa khusus ya. Akan tapi berbacalah doa, membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah sudah menjanjikan kalau kita banyak salat kepada Rasulullah kita diberi 10 salawatnya Allah kepada kita sepuluh dan selawatnya Allah adalah yukhrijakum minadzulumati ilan nur mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Kemudahan apakah baca salawat sallallahu alaihi ala Muhammad Allah atau istighfar istighfar. Jadi doa dan zikir apa saja. Enggak ada zikir yang khusus. Adapun yang ditanyakan Ibu tentang zakat profesi dan memang zakat profesi tidak pernah ada di dalam usul madhab kita Syafi'i dan juga tidak pernah ada di dalam usul madhab Malik dan madhab Imam Ahmad ibn Hanbal Akan tapi ada kaidah di dalam madhab Imam Abu Hanifah segala sesuatu yang menghasilkan hendaknya dizakati. Baik, akan tapi ini adalah ijtihad. Yang mau mengambil pendapat ini bolehlah diambil, akan tapi harus diringankan seringan-ringannya. Sebab mewajibkan sesuatu yang tidak wajib hukumnya haram. Kecuali ada celah bab ijtihad. Sehingga zakat profesi di dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak pernah ada. Cuman ulama muasirin, orang mu'ta'akhirin sudah mengarah kepada zakat profesi. Bagaimana seseorang yang punya panenan hanya satu ton? Satu ton itu berapa sih? Satu ton setengah, dua ton. Duitnya berapa? Tujuh juta ya? Tujuh juta, itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana seorang pejabat yang gajinya 15 juta sebulan tidak wajib zakat? Misalnya. Atau seorang direktur sebuah perusahaan gajinya 25 juta. Atau seorang yang begitu kencang dalam usahanya dia bisa mendapatkan gaji sampai puluh ratusan, mungkin jutaan besar. Ini adalah ijtihad ya. Kalau seandainya ada orang mengingkati zakat profesi, bukan sesuatu yang dosa. Karena ini ijtihad para ulama. Cuman tolong jangan pelit. Oh gajinya gede kok pelit banget ya. Jadi ya gaji yang gede pelit banget ya. Kalau ada bagi yang mengatakan wajib, maka di situ ada kemudahan. Nisabnya pun adalah bukan nisab yang paling kecil tidak di tidak diikutkan nisabnya padi. Padi itu nisabnya paling gampang. Baru orang punya penghasilan 7,7 eh, setengah kuintal 7 setengah kuintal beras itu sudah wajib melaku membayar ya, zakat dan nilainya sangat sedikit tapi nisabnya tidak boleh ikut ikut pertanian akan tapi ya, caranya seperti pertanian dihitung satu tahun penghasilan satu tahun nisabnya adalah nisabnya emas dan dikeluarkan seperti emas. Jadi kalau orang punya zakat profesi bagi yang mengambilnya, ibu boleh mengambil ini, boleh tidak. Yang punya usaha tidak zakat profesi pun tidak ada masalah. Karena memang tidak wajib. Zakat profesi bagi yang mau mengambilnya begini caranya. Diperkirakan penghasilan itu dikumpulkan satu tahun. Kemudian kebutuhannya yang ada sangkut pautnya dengan usaha dalam satu tahun itu berapa? Dikurangi. Kalau misalnya orang gaji sebulan itu misalnya 10 juta. Kemudian biaya untuk sopirnya, untuk transportasi ke sana, yang ada sangkut pautnya dengan usahanya itu misalnya sampai 2 juta. Berarti sisanya berapa? 8 juta. Jadi harus bersih itu. Jadi gaji bersih di lain daripada biaya kendaraan dan sebagainya. Kalau dalam bahasa gajian gaji pokok ya. Ada kan gaji pokok, gaji pokok itu bersih. Artinya untuk kendaraan sudah ada ini. Sudah diambil itu semuanya. Jadi gaji bersih itu dikalikan 12. Kalau diperkirakan nanti selama 12 kali itu kok mencapai 45 juta nisab hari ini, 1435 bulan Ramadan atau 1400 1000 2014 sebab setiap tahun bisa berubah ya kurang lebihnya senilai 84 gram emas maka saat itu wajib mengeluarkan zakat menurut orang yang mengambil pendapat ini dikeluarkan dua setengah jadi kalau ibu punya gaji bersihnya itu satu tahun dikumpulkan bisa sampai 40 juta 45 juta maka mengeluarkan zakat dua setengah persen. Jadi diringankan, sangat ringan dua setengah persen saja. Ini pendapat. Dua setengah persen dari 45 juta berapa sih? Sejuta dua ratus lima puluh kan? Iya. Sejuta dua ratus lima puluh. Masya Allah. Sedikit banget ini. Baik, kalau anda tidak mengambil pendapat zakat profesi. Ya nyumbang 5 juta lah setahun. Menteng baju, Oh, pelit banget sih ini. Bajunya gede, kikir nih. Mau apa ini kan ya? Jadi kalaupun tidak mengambil pendapat ini, tolonglah jangan jadi orang pe pelit. Jadi boleh diambil, boleh tidak. Karena kita tidak berani memaksakan karena ini adalah ijtihad para ulama ya. Apalagi di dalam madhab Syafi'i tidak ada yang semacam itu. Kalau ada seorang gajinya hanya 4 juta atau 5 juta sebulan, itu jelas tidak usah. Enggak ada berani, enggak cukup 5 juta sebulan. 5 juta kalikan setahun berapa? Bagaimana kok bisa dikumpulkan itu? Seperti panenan. Jadi kalau ada orang panenan dalam satu tahun. Misalnya panenan pertama cuma dua kuintal. Tapi dia punya sawah sebelahnya. Ntar lagi juga panen. Tambah tiga kuintal. Begitu. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga. Dalam tempo satu tahun. Kalau ternyata dikumpulkan tidak sampai satu nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat bagi yang mengambil. Jadi zakat profesi enteng ibu, ibu kalau mengambil boleh, Jadikan itu zakat, akan tapi dengan kerelaan. Cuman bedanya, kalau ibu meyakini itu zakat, kalau ibu meyakini yang ibu bayarkan dari profesi itu zakat dua setengah persen tadi, maka harus diberikan kepada fakir miskin. Kemudian pahalanya lebih gede, karena apa? Itu adalah wajib. Tapi kalau ibu mengeluarkan uang sunnah, menjadikan itu sunnah, boleh diberikan kepada apa saja. Dan dari sisi ini pahalanya tidak segede yang tadi zakat. Cuman bisa saja manfaatnya lebih gede. Misalnya untuk santunan atau apa fakir miskin atau pondok atau sebagainya akan tapi amal jariahnya berjalan jadi dari sisi ini jadi bolehlah ibu ambil yang mana saja berapa duitnya <laughs> nah itu ya ah, ya ini insya Allah ya Insya Allah. jadi begitulah bercita-citalah untuk mulia jadi tidak jangan diwajibkan, jangan dipastikan zakat profesi ya. Suka-suka. Karena ini khilaf di antara para ula, ulama. Dan tidak perlu caci maki. Ada yang mengatakan yang, mengulang, yang mengatakan zakat profesi adalah enggak benar, itu sesat. Ya tidak perlulah. Karena ada usul madhab Hanafiyah dalam hal ini. Tapi yang kedua masalah invest. Invest itu ibu menanam modal. Lah tinggal di mana ibu menanam modal? Kalau ibu nanam modal dalam pertokohan, maka zakatnya ikut toko tadi. Misalnya ibu ada seseorang membuka toko. Perlu modal. Sehingga ibu punya saham di dalamnya. Saya akan buka toko gede di depan tuh. Abemat misalnya. Perlu dana 1 miliar. Ibu punya duit nganggur. ya saya mau invest berapa? 200 juta. Berarti 200 juta dari 1 miliar berapa itu? Berapa persen? 20 persen kali 5 kan? Bisa ngitung enggak ya anak santri nih? Nah, kok bingung dok begini ya? 20 persen gimana? 20 persen nah, itu. Duit itu merah-merah 6 lembar. <coughs> Jadi 20 per persen. Berarti ibu bersama abemat yang ada di depan itu punya saham berapa? 20 persen. Jadi dari untungnya nanti per tahun dipotong 20% untuk ibu. Nah, kapan zakat dikeluarkan? Bukan zakat setelah untung dibagi kepada ibu. Zakat ini urusan toko ini. Jadi sebelum dibagi, maka dikeluarkan za zakatnya. Itulah invest. Tinggal investnya kemana ibu? Kalau investnya sesuatu yang wajib dizakati, maka wajib di dizakati. Kalau investnya di sesuatu yang tidak wajib dizakati, ya tidak dizakati. Misalnya, ibu invest kepada kami penanaman kebun jati. Ya kan? Penanaman kebun kebun jati. Jati banyak. Berapa ibu nanam? Ini bermodal 200 juta. Ibu ngasih 50 juta. Berarti seperempat dari kebun jati ini. Maka ini termasuk jenis dalam matab Imam Syafi'i kebun jati tidak wajib di dizakati. Maka ibu juga tidak wajib za, zakat. Ya, kebun jati tidak wajib zakat. Cuman mengatakan kebun jati tidak wajib zakat itu kan madhab syafi'i. Tapi kalau madhab Imam Malik sangat jelas, madhab Abu Hanifah jelas. Kalau kita punya nanam kebun jati itu kok panen nanti, maka rumusnya dalam madhab Abu Hanifah, semua yang menghasilkan apa? Dizakati. Jadi bagi madhab Malik tidak wajib zakati. Sekarang kita ada kunir, ada jahe ibu invest di situ ya. Selagi itu sesuatu yang tidak wajib dizakati, maka tidak wajib di dizakati. Cuman jangan pelit kalau benar-benar sudah untung setelah investasi, gitu lah. Jadi kita tidak berani mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Hukumnya haram. Yang khilaf kami katakan khilaf. Kalau ibu mau mengatakan wajib zakat, ikut pendapat yang mengatakan wajib, bagus, ayo. Baik. Kemudian setelah itu, ini ada pertanyaan lagi tertulis. Jika ada orang pinjam modal 25 juta, per bulannya dikasih 1 juta termasuk riba tidak. Jika ada orang pinjam duit 25 juta. Saya pinjam 52 5 juta. Ini tidak ada pelanjutannya. Kemudian setiap bulan saya kasih 1 juta. Terus utangnya gimana? Nah, kalau utangnya utuh itu hakikat riba. Kecuali satu juta untuk cicilan. Nanti 25 bulan lunas. Boleh. Tapi kalau saya pinjam duit kepada anda 25 juta. Setiap bulan saya kasih satu juta. Terus yang 25 gimana? Dua utang utuh. Itu riba. Hakikat riba. Nah. Tapi umum saya pinjam duit kok rugi. Yang namanya pinjam pinjam harus murni karena Allah. Jangan sampai kesempitan itu digunakan untuk berbuat jahat ini. Tapi saya pengen untung gimana? Oh kalau untung tidak pinjam. Nanam modal, saya buka usaha nih, saya buat warung. Ente nanam berapa? 25 juta. Oke, baru untung nanti dibagi. Ini bari benar. Tapi kalau pinjam murni, itu tidak bisa kita mengembalikan dengan lebih. Jangankan kok 1 juta per bulan. Kalau 1 juta per bulan, 20 bulan berapa? 20 juta. Kalau kita per uh, setiap bulan 1 juta, berarti per apa? Per tahunnya adalah berapa? 12 juta. Kalau sudah 12 juta, waduh, waduh, waduh. Ini luar biasa. Itu adalah hakikat riba. Jangankan kok sampai 12 juta. Tambahan pijet saja sudah riba kok. Nah pinjam 25 juta. Nanti kembalikan tambahnya apa? Pi, pijet. Sudahlah urusan riba takutlah kepada Allah. Dan riba tidak harus saling merugikan. Akan tapi riba itu cukup hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya. Jangan lupa iktikaf. Dan kami himbau kepada semua kaum muslimin di dalam beriktikaf cobalah dengar Rasulullah asyral awakhir. 10 akhir bulan Ramadan. Jangan dipilih hari ganjil. Ini ada kebanyakan sebagian masyarakat milih hari ganjil tok. Di masjid A tanggal 21. Di masjid B tanggal 23. Di masjid C tanggal 25. Sehingga selain tanggal 21 gak ada etikaf. Itu yang gak benar. Kalau di Hadramut memang ada. Misalnya 21 di ini. Tapi bukan berarti hari 20 gak ada orang. Misalnya di masjid Ba'alawi itu. Hatemnya malam 20 berapa? 25 atau 20 Anggap saja 21. Masjid Mughdar 23. Masjid berikutnya 25. Tapi di hari yang itu misalnya, ini khotem di Al-Mughdar tanggal 25. Tapi tanggal 25 di masjid lain juga rame. Hanya itu untuk mengarahkan doa tadi di situ. Bukan berarti orang kalau sudah beriktikaf tanggal 21, kumpul di masjidnya yang 21. Tanggal 23-nya gimana? diajak, ayo itikaf tanggal 23. Jawabnya, Pak, saya sudah kok di tanggal 21. Adapun yang dikatakan Imam Syafi'i menduga bahasanya Lailatul Qadar tanggal 21. Sebagian lagi Imam dikit riwayatkan dari Imam Syafi'i ngira-ngira 23. Itu maksudnya agar di hari itu lebih perhatian, bukan berarti kita hanya ngususkan hari itu untuk iktikaf, bukan. Iktikaf tetap dihimbau. Makanya lihat, paling susah diramaikan masjid kalau di lingkungannya sudah mulai musimnya ngambil hari-hari khusus itu. Ini susah diramaikan. Sementara kita menemukan di Hadramaut sana itu setiap malam itu kalau sudah 21 rame itu. Hidup bener Pindah sana, pindah. Hidup. Orang-orang pada melek betul ibadah. Witirnya sudah menjadi 11 rakaat. Semuanya ditambah. Indah. Dan hampir tidak ketahuan di tanggal 21 atau tanggal 23. Tapi maka lingkungan masyarakat yang biasa pakai model begitu itu susah diramaikan. Kenapa harus pilah-pilah? Karena Lailatul Qadar bisa saja tanggal 22. Sebab kita 10 akhir itu loh, yuk kita hidupkan. Benar, tidak usah milih-milih. Kalau sudah 21 mau, 22 bebas. Makanya kami himbau setiap masjid jangan digunakan semacam itu. Hendaknya pastikan wahai panitia masjid. Di sini iktikaf setiap malam. Cuman khotem Qur'annya sih boleh 25 atau 23. Mohon datang ya. Tapi iktikaf setiap malam dihidupkan. Dan betul ada sebagian masjid tanggal 23 saja. Selebihnya sepi, Qur'annya mah banter, miknya gede, yang ngaji dua orang, yang satu tidur. Nah, ini. Ya ini. Ya hidup iktikaf. Hidup setiap malam karena kemuliaan 10 akhir bulan Ramadan. Bukan tanggal 21 saja. Memang fil fitri arja, di hari ganjil lebih diharap, tapi bukan berarti yang bukan fitri lalu kita tidak iktikaf dong. Makanya kami ingin mengembalikan budaya salaf ini. Setiap malam ayo. 21, 22, 23. Semuanya. Nggak usah pilah-pilah. Rame. Makanya kami menghimbau, makanya di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, tidak ada pemilahan tanggal 23, 25. Alhamdulillah, rame setiap malam. Kan begitu? Jadi kita budayakan semacam itu. Jangan milih 22. kiliran milih 21 saja. 21 sama 23, dijadwal rumahnya. Ibadah sudah pakai jadwal. 21, 23, 25. Eh, lalu qadar datang 22. Nggak dapat tuh. Siapa yang mengetahui yang Lailatul Qadar datang? Dan urusannya bukan sekedar urusan Lailatul Qadar. Urusannya adalah ngikut Rasulullah Nabi Muhammad menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Dengan beribadah. Jadi Allah nanti di masjid-masjid hidupkan musola-musola. Jadi semuanya para panitia menyiapkanlah teh anget semuanya diumumkan kepada jamaah traweh. Paling tidak pengurus masjidnya itu biarpun ngantuk-ngantuk jadi contohlah di situ ya. Biar orang pada pada yakin bahasanya ada yang nyunggu masjidnya. Jangan sampai orang mau ke masjid takut, eh lampunya mati. Uh, balik lagi. Nggak hidup, lampunya mati. Tapi kalau kelihatan ada orang duduk di masjid begini, kelihatannya dikir biarpun tidur, orang berani masuk. Biarpun di, tidur. Wah, Pak imamnya masjid tidur. Tapi tidurnya duduk. Orang, wah ada kehidupan. Datang satu. Orang lagi besok melihat ada kehidupan dua. Biarpun lima orang itikaf di masjid sudah cukup. Nggak usah pakai ribuan orang. Tolong para pengurus masjid menghidupkan inilah. Kita kembalikan budaya, menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan. Bukan hari ganjil saja. Dan coba perhatikan dimanapun berada. Kalau sudah orang biasa milih hari ganjil, nggak bisa ramai masjid. Kita tinggal sunnah Nabi asrah awakhir ini lihat. Makanya jangan dimatikan budaya-budaya mulia para salaf dulu tuh. Jangan dijadikan, makanya di Masjid Umar, di At-Taqwa kita pengin, Gak ada hari dua tigaan saja. Tidak ada hari dua tujuan, tidak. Semuanya malam itu harus etikaf. Diupayakan untuk bisa etikaf ada hidup. Sebab Nabi apa? Karena Nabi wasallam Ya'takiful asral awakhir. Sepuluh akhir bulan Ramadan. Bukan Nabi memilih tanggal 21, 23. Enggak. Ini. Jadi tolong diperhatikan. Maka dari itu, ayo. Di Masjid Umar ini ada para ibu-ibu kalau mau etikaf. Di Masjid Umar ini ada. Ini spesial untuk wanita, ibu-ibu. Yang lagi diusir semuanya. Pergi ke masjid yang lainnya. Biar ke Atakwa atau ke masjid Sendang atau masjid Weru dan lainnya. Tapi di sini ibu tidak usah khawatir ya. Bawa sahur sendiri-sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa laporan ke dapur sana ya. Nanti bolehlah ibu iktikaf di sini, mulai dari terawih di sini. Dan nanti aman kalau ibu ngantuk, bisa tidur di situ sejenak. Tapi jangan pergi ke masjid untuk tidur, ini bermasalah nanti ya. Jadi misalnya ngantuk sebentar berbaring, aman nanti terhormat, tidak ada laki-laki ada di sini. Jadi insya Allah ini khususkan kamar mandinya juga banyak, lampunya terang, aman di sini insya Allah ya. Eh, di sini jadi boleh ibu-ibu nanti itikaf di sini bagi ibu-ibu yang sekitar sini. Kami juga mengadakan itikaf di at Alun-Alun Cirebon setiap jam 12 sampai nanti selesai. Kemudian kita mampir di Weru dan juga di Buyut juga ada dan kami himbau bagi para asatid yang punya masjid sendiri-sendiri kalau bisa dihidupkan masjidnya. Dihidupkan masjidnya ya dengan itikaf semacam itu. Baik ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Ada imbuan pembangunan pondok terus berlangsung. Berdoalah untuk bangunan pondok yang sangat mendesak Gipsum ya. Tolong didoakan secara khusus agar ada orang Allah mengirim Gipsum dan juga kemarin apa alat untuk menyimpan eh, video-video uh, yang lumayan harganya sampai 32 dan seterusnya masih ingat pokoknya gini saja kirim semoga Allah mengirim hamba-hamba Allah yang tulus yang bisa membantu perjuangan pondok pesantren ini yang ikhlas ahli surga. Dan semoga Allah menggolongkan kita bersama mereka. Itu saja. Dan kami yakin kemudahan-kemudahan ini adalah termasuk daripada doa para bapak dan ibu, saudara-saudari, baik yang hadir atau yang ada jauh di sana yang mendengarkan suara ini. Kemuliaan adalah dengan memohon kepada Allah. Dan setelah memohon kepada Allah, nanti ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tutir alaina. Innaka ala kudisya Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan diri kami ya Allah di diri kami. Muliakan di keluarga kami. Muliakan kami di masyarakat kami. Ya Allah rindukan dan cintakan kami kepada Al-Quran. Rindukan dan cintakan kami kepada Al-Quran. Rindukan dan cintakan kami kepada Al-Quran ya Allah. Berikan berikan kepada kami pemahaman Al-Quran, Ya Allah. Dan jadikan Al-Quran akan berikan syafaat kepada kami. Ya Allah, dengan Al-Quran yang kami pelajari atau yang kami hafal, Ya Allah, bagi yang menghafal. Jadikan kami semakin tawadhu, Ya Allah. Dan jauhkan kami dari kesombongan gara-gara Al-Quran. Dan kami mohon kumpulkan kami bersama ahli Quran dan jadikan kami ahli Quran. Dan kelak di surga berkumpulkan kami bersama ahli Quran. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang ada di tempat ini adalah hamba-hambamu. Yang rindu kebahagiaan, kemuliaan. Berikan kepada mereka kemuliaan dan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka dan masyarakat mereka. Kami mohon ampuni dosa kami, Ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, Ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon, Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik, Ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang baik, Ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang baik, Ya Allah. Yang bisa menjadi sebab kemaslahatan umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari pemimpin yang mengeram, membahayakan, Ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang mendustai, Ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak soleh soleh ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa ya Allah. Kepadamulah kami serahkan urusan kami ini ya Allah. Dan kami mohon saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah. Yang ada di Suri ya Allah. Setiap saat saat ini mendapatkan Allah rasa ancaman-ancaman ya Allah. Kekerasan-kekerasan. Kami mohon ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah. Berikan pertolongan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina dan Suri. Dan yang ada di negeri kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan kami mohon ya Allah. Hancurkan ya Allah semua yang mengganggu kaum muslimin ya Allah. Berikan ya Allah pertolongan kepada kaum muslimin. Dan berikan ketabahan kepada mereka ya Allah. Dan jaga negeri ini dari bermacam-macam macam permasalahan. Jaga negeri ini dari pertumpahan darah. Jaga negeri ini daripada permusuhan. Jaga negeri ini, ya Allah, daripada persengketaan, ya Allah. Sungguh kami mohon, ya Allah, satukan umat ini dalam cinta karenamu. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami anak yang soleh soleha. Yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan yang belum menikah berikan kepada mereka pasangan. Orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon ya Allah. Jika ada orang mencaci kami. Mengolok kami ya Allah menfitnah kami, berbuat zalim kepada kami. Kami mohon ampuni mereka ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jangan kau tinggalkan di hati kami amarah dan dendam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan berikan kesadaran dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman iman dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami.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 إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم فنعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ستقبل من بركة الفاتحة Terima kasih. Mohon maaf. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian rutin kita pada sore hari ini dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa untuk menghadiri pengajian rutin kita kembali di esok hari pada jam yang sama. Dan jangan lupa untuk menghadiri kembali pengajian rutin kita di esok hari pada jam yang sama. Syukron kathiron kami ucapkan. Kami tutup dengan doa.